Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang hadis Aisyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun وإذا استغفرتم فانفروا متفق عليه bahwasanya pada hadis ini kita telah menjelaskan pentingnya jihad dan juga pentingnya niat dalam jihad Dan juga kita telah menjelaskan bahwasanya jihad berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala ini bisa menjadi kewajiban yang ada pada diri seseorang ini jika terjadi empat hal padanya jadi wajib baginya wajib baginya untuk berjihad ketika dia mendapati empat hal tersebut empat keadaan tersebut dan kita telah menyebutkan empat keadaan tersebut yang pertama bahwasanya dia wajib untuk ikut berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala jika pemimpin telah memerintahkan untuk berangkat berperang. Ini yang pertama. Yang kedua, wajib baginya untuk berperang Dijan Allah Subhanahu wa taala jika hasaral baladahu al-adu jika musuh-musuh Allah telah mengepung negeri-negerinya kemudian yang ketiga bahwasanya wajib dia ikut perang dan tidak boleh lari darinya ketika dia sudah berada di dalam barisan pasukan dan telah bertemu dua pasukan pasukan kaum muslimin dan pasukan kaum kafir ini yang ketiga yang keempat bahwasanya wajib juga bagi dirinya untuk ikut berperang ketika dia mengetahui di dalam penggunaan persenjataan maka ini terkhusus untuknya wajib dia menggunakan ilmunya tadi keahliannya tadi dalam menggunakan senjata untuk membela pasukan kaum muslimin dan juga di sini Al-Alamah Ibn Utsaimin menyebutkan bahwasanya hendaknya seseorang meniatkan jihad jihad tadi untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala ya tidak meniat meniatkan jihad untuk membela negaranya. Kenapa? Kalau dia meniatkan jihad untuk membela negaranya saja, tidak membela agama Allah Subhanahu wa taala, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, maka apa bedanya dia dengan orang-orang dari agama-agama yang lain? Dari orang-orang kafir, apa bedanya? Sama-sama meniatkan untuk membela negaranya, dan berkata Syekh Saimin, jika dia cuma meniatkan untuk membela negaranya saja, maka tidaklah dia dipanggil atau tidaklah dia disebut sebagai syahid atau syuhada dan juga dia tidak akan mendapatkan pahala apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga diperingatkan Syekh Ibn Utsaimin bahwasanya yang namanya jihad tadi bukanlah dakwah untuk membebaskan negaranya bukanlah dakwah seruan untuk memberontak kepada pemerintahnya tetapi yang dimaukan adalah jihad ketika agamanya ini akan terancam. Dan juga kata Syekh Utsaimin, kalaupun dia menyerukan tadi kepada jihad kepada pemerintah yani artinya memberontak kepada pemerintah maka ini tidaklah sesuai dengan yang dimaukan kenapa karena sudah kita ketahui kalau terjadi peperangan pasti akan terjadi kehancuran kekhawatiran gundah gulana gelisah, perasaan mencekam, mau keluar rumah, khawatir terjadi ini. Ini akibat dari perang. Tetapi kalau keadaannya tadi ya musuhnya yang menyerangnya dari luar ataupun dari dalam dan ingin menghancurkan agama ini dan kemungkinan besar kalau musuh tadi menang agama Islam akan dimusnahkan maka inilah inilah baru kita berjihad tapi ingat Jihad ada syarat-syaratnya. Ya. Tidak sembarang berjihad. Yang pertama tadi kita menyebutkan bahwasanya jihad tadi harus dipimpin umara. Dipimpin oleh pemimpin kita. Umara menyebutkan ulama bisa jadi maknanya umara tadi pemimpin dalam negara dan juga pemimpin dalam agama pemimpin dalam negara presiden, raja, dan seterusnya. Pemimpin dalam agama ya para ulama. Ya. dipahami ini bahwasanya jihad juga memerlukan syarat-syarat. Tidak semua orang yang mampu berperang boleh berjihad. Ya, mungkin kita akan membahas Bila pembahasan Qala musannifu rahimahullahu taala. Siapa pengarangnya ini? Pengarang Nabi Salihin Al-Imam namanya siapa? Yahya Imtar An-Nawawi. Abu siapa kunyahnya? Abu Zakaria ya. Insyaallah kalau kita mengenal ulama ya ini suatu keistimewaan bagi kita. Karena kita akan menyebutkan dalil yang disebutkan oleh ulama. An Abi Abdullah Al-Hadithu Ar-Rabi'ah Hadis yang keempat وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري dari Abu Abdullah Jabir ibni Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma Ini radhiyallahu anhu radhiyallahu anhuma Yang betul. Jabir ini Abdullah dari sahabat Jabir ini Abdullah bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhu yang betul. Radhiyallahu an anhuma ya. Anhuma kenapa? Karena Jabir ini dan ayahnya adalah sahabat. Ya. Jabir dan ayahnya sahabat. Siapa ayah tadi? Abdullah ya. Abdullah Lansar ini sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita menemukan sahabat, ya nama sahabat disebutkan dengan nama ayahnya, kedua-duanya sahabat, maka kita menyebutnya apa? Radiyallahu anhuma. Ya. Barakallahu fikum. Qala kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ber, berkata dahulu kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin dalam suatu peperangan. Dan disebutkan ini peperangannya ya. Faqala maka siapa ini yang berkata ini? Yang berkata siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsantum. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna bil Madinati lari jalan. Sesungguhnya di kota Madinah ada beberapa orang laki-laki. Ya. Masirtum masiran wala qata'tum wadiyan. Tidaklah kalian menempuh suatu perjalanan ya. Sirtum artinya saro yusiru ya Artinya berjalan. Tidaklah kalian berjalan di dalam suatu perjalanan. Jadi bagusnya menerjemahkan tidaklah kalian menempuh suatu perjalanan wala qata'tum wadiyan. Ya, qata'ani artinya memotong. Kalau di sini artinya menyeberang. Dan tidaklah kalian menyeberangi suatu lembah illa kanu ma'akum melainkan mereka mereka ini siapa tadi? Hah? Mereka ini siapa? Orang-orang yang di Madinah ya, yang tertinggal di Madinah. Illa kanu ma'akum melainkan mereka bersama kalian Loh kok aneh ya? Orang yang tinggal di Madinah kok bisa bersama kita? Ini bersama kalian ikut perang juga. Padahal dia tinggal di Madinah. Ya. Nanti akan jelaskan apa yang dimaksudkan di sini. Habatahumul marad. Ya. Melainkan illa kanu ma'akum habasahumul marad melainkan mereka bersama kalian yang menghalangi mereka adalah sakit atau sakitlah yang menghalangi mereka untuk tidak ikut ber berperang tadi ya ya sakitlah yang menjadi penghalang mereka untuk tidak ikut berperang. Wa fi riwayatin illa syarakukum fil ajr. Rawahu Muslim. Ya. Dan di dalam riwayat yang lain ya illa syarakukum fil ajr. Melainkan mereka bersekutu dengan kalian di dalam pahala. Maksudnya bersyukur ini apa? Sama. Ya. Setimpal pahalanya dengan pahala kalian. Jadi ini maksudnya ya. Kok kenapa tadi orang yang tertinggal di Madinah bisa-bisa ikut dengan kita? Ternyata apa? Yang ikut tadi bukan jiwanya ya, bukan badannya, bukan alat-alat perangnya ikut, tetapi apa? Amalannya dan niatnya. Niatnya tadi yang ikut bersama kaum muslimin di dalam medan pertempuran. Jadi mereka memiliki pahala yang sama. Ya, nanti akan kita jelaskan apakah mereka akan mendapatkan pahala niatannya saja ya apakah pahala niatnya saja yang sama adapun pahala amalannya berbeda ataukah niat dan pahala amalannya sama nanti nanti kita akan jelaskan ya ya sini perlu dipahami ada pahala niat ya ada pahala amalan Ya. Diingatkan ya perlu diingatkan. Ada pahala niat, ada pahala amalan. Ya, kalau pahala niat berarti dia tidak mengerjakan ya. Kalau pahala amalan berarti dia mengerjakan. Ya. Nanti kita akan membahas apakah orang yang tidak ikut berperang ini apakah dia dapat atau mendapatkan pahala niat saja ataukah juga dia mendapatkan pahala yang sama seperti mana sebagaimana amalannya orang-orang yang berperang di medan perang. Ya dipahami ya. Nanti kita akan jelaskan. <clears throat> Warahul bukhari an Anas. Tadi riwayat apa tadi? Riwayat Muslim ya. Riwayat Al-Imam Muslim. Dan sekarang riwayat Al-Imam Bukhari. An Anas radhiyallahu anhu Qala raja'na min ghazwati Tabuk ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini disebutkan ya. Diriwayatkan dari Imam Al-Bukhari dari sahabat Anas radhiyallahu anhu bahwasanya kami telah kembali dari peperangan Tabuk namanya ya. Ya tadi tidak disebutkan ya peperangannya ya. Allah Ta'ala apakah ini waktunya bersamaan ataukah di dalam jenis-jenis perperangan yang berbeda-beda Allah Ta'ala alam. Min di Tabuk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di kami kembali dari peperangan Tabuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. fakola ini siapa yang berkata lagi nih? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi sepantasnya ya kalau fakola sallallahu alaihi wasallam Inna kuaman sesungguhnya ada satu kaum khalfana di belakang kami. Ya. Khalfana bisa artinya di belakang. Bisa artinya ditinggal. Ya. Inna qaman khalfana bil Madinah. Sesungguhnya ada satu kaum yang kami telah meninggalkannya di Madinah. Ma salakna syi'ban wala wadiyan. Ya, satu kaum tadi mereka tertinggal di Madinah. Ma salakna syi'ban kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah kita ya melewati perdusunan syi'ban artinya dusun wala wadiyan dan juga tidaklah kita melewati suatu lembah illa hum ma'ana melainkan humnya kembali siapa tadi orang-orang yang ditinggal di Madinah tadi melainkan mereka bersama kita ya orang-orang yang tertinggal di Madinah tadi orang yang berada di belakang di kota Madinah tadi mereka bersama kita habatahumul uzur ya habatahumul al uzur yang mana uzur yang menghalangi mereka adanya uzur yang menghalangi mereka ya berkata al-hafidh Ibn Hajar al-muradu bil uzur yang dimaukan dengan uzur di sini, uzur paham ya? Hah? Apa uzur bahasa Banjarnya? Bahasa Palembang apa? Berhalangan, masya Allah. Bahasa Banjarnya apa? Uzur. Siapa yang orang Banjar? Hah? Berhalangan. Ya. Dia sini situ ya. Uzur ini orang yang tidak mampu ya memiliki halangan, memiliki pencegah ya sehingga dia seharusnya bisa melakukan tetapi karena ada halangan, karena ada uzur, karena ada pencegah maka tidaklah mampu dia untuk melaksanakannya. Ya, di sini Al Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan bahwasanya udur ma am min minal marad. Ini lebih umum dari sakit ya. Ya. Kalau sakit kan ya salah satu dari apa? Udur. Salah satu dari halangan tadi. Tapi ini lebih luas. Wa adamil qudrah ala safar ya. dan juga lebih umum dari ketidakmampuan untuk pergi tadi lebih umum lagi Jadi misalnya dia tidak mempunyai kendaraan untuk perang jalan kaki tidak mungkin karena kakinya pincang ya ini lebih umum lagi ya kenapa berperang ini kadang-kadang perjalanan tadi perjalanan sebulan ya, bahkan lebih dari sebulan dan tidak tahu sampai kap sampai kapan akan pulangnya. Apakah dia pulang kembali dengan membawa kemenangan ataukah dia pulang dengan membawa keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pahami ya. Pahami ya. nama uzur tadi ini lebih luas dari sakit dan juga tidak mampu dalam mengikuti peperangan tadi. Maksudnya dalam bersafar tadi. Ya, tidak mampu untuk pergi bersafar tadi, lebih umum. Dimaukan dengan uzur. <clears throat> Qala Syekh Taimin rahimahullah taala Qawluhu fi Gaza ay fi Gazwa. Ya, sama artinya ya. Gaza sama Gazwa sama ya. Perkataannya Nabi sallallahu alaihi wasallam fi perkataannya Jabir tadi ya. Gaza mau sebut Gaza mau sebut Gazwa ini artinya sama artinya perang. Ya. Dalam peperangan. Sama hadis Mana hadis tersebut? Annal insana idza nawal amala as-salih ya jika seorang manusia ya dia meniatkan untuk melakukan amal saleh walakinnahu habatsahu anhu habis akan tetapi penghalang atau suatu penghalang menghalanginya. Jadi habis nih habasahu artinya habasani menghalangi. Ya, menghalangi. Fa innahu yuktabu lahul ajru ya. Ajru mana Maka ketika dia telah meniatkan tadi untuk melakukan amal soleh, contohnya dia mau sholat atau nanti aja sebutkan contohnya di bawah nanti ada contohnya ya. Sebutkan nanti kita baca dulu. Fainnau yuktabu lahul ajru ajru manawa. Karena sungguh maka sungguhnya akan dicatat baginya ya sebuah pahala ya pahala yang dia telah meniatkannya tadi Fahami ya ya dipahami nah ini jadi muskilah ini amma idza kana ya'maluhu fi hali adamil udri siapa yang Abu Syam betul ya amma idza kana ya'maluhu ya ya fi hali adamil udri ya kalau kita terjemahkan secara literlek ini artinya adapun jika dia berada atau jika dia ada melakukannya maka di dalam keadaan atau di dalam keadaan dia tidak memiliki udur. Ya. Kalau terjemahkan letter lagi ini orang-orang semua tidak pahamnya. Siapa yang paham? Ya. Semua orang yang tidak paham ya. Tapi kalau kita paham i'rabnya ya. Amma idza kana ya. Ya, karena karena pasti memiliki isim dan khabar ya. Ya. Adapun jika karena tadi, karena ini artinya dia ya. Jika dia ya isimnya nanti ada domir di sini. Ya ini huwa dia. Adapun jika dia ya berada. Nah, ini ada khobarnya berada. Ini yang dihapuskan. Berada di dalam keadaan tanpa uzur atau dalam keadaan tidak memiliki uzur ya jika dia ya berada dalam keadaan ya yang tidak memiliki uzur maksudnya apa? Maksudnya dia ini mampu. Ya. Maka dia melakukannya. Ya malu apa irabnya jadinya sini? Ya malu apa? Irabnya apa? Siapa yang sudah belajar Tufatul saniyah? Ida, kita bantu dengan ida. Amma idza kana ya'maluhu fi hali adamil udri. Ya, sambil belajar kita ya. Nah, penting kalau kita bisa membaca kitab ini keutamaan ya. Semakin bertambah ilmu kita nanti. Ya. Semakin bertambah ilmu kita, semakin kuat iman kita. Ya. Semakin kuat iman kita, semakin banyak amalan kita. Ya. Semakin banyak amalan kita, semakin kita dekat dengan jannah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini jadi keutamaan orang yang mampu membaca kitab. Jika dia ya, jika ini apa? Hah? Syarat ya. Ya, syarat. Yang malu jadinya apa tadi? Jawab dari syarat ya. Misalnya tadi kita sering sebutkan ya Ya, jika kamu tidak belajar, maka jawabannya apa? Jawabannya apa? Tidak. Maka dia tidak akan atau maka kamu tidak akan apa? Apa? Dokter. Jika kamu tidak belajar, kamu tidak lulus ya. Betul jawabannya. Jika kamu belajar berarti apa? Kamu insya Allah lulus. Ya. Pasti ini dalam bahasa Indonesia pasti ada jika ada syarat pasti ada jawab syaratnya ya ya kan dipahami ya dipahami sudah paham ini ya insya Allah paham ya di sini juga jawab syaratnya adalah ya malu ya jika dia tidak dalam keadaan ya memiliki uzur atau maksudnya dia mampu maka pasti dia akan melakukannya ya maka dia akan melakukannya. Eh, maksudnya di sini, lama kana qadiran kana ya'maluhu. Ya. Tatkala dia mampu, dia akan melakukannya. Tsumma ajiza anhu ma ba'du. Kemudian ya. Pada suatu saat ya, kemudian hari dia aziz. Aziz ini apa? Lemah. Azizatnya lemah. Tidak mampu untuk melakukannya pada satu hari ya fa innahu yuktabu lahul ajrul amala ajrul amali kamilan ya ini artinya arti dari hadis tadi bahwasanya kenapa dia bersama atau mereka bersama kita atau mereka bersama kalian kenapa padahal dia tertinggal di Madinah kenapa karena jika dia mampu dia akan melakukannya seperti apa yang dilakukan oleh kita seperti apa yang dilakukan oleh kalian akan tetapi mereka sekarang dalam keadaan tidak mampu untuk ikut ikut berperang maka dia akan ditulis ya baginya pahala amalan yang sempurna. Ya subhanallah ya. Subhanallah ini. Cuma niat saja akan ditulis amalannya adalah amalan yang sempurna. Ya. Dan kita akan menyebutkan bahwasanya di sini khilaf ulama bahwasanya sebagian ulama menyebutkan <clears throat> jika seseorang tadi terhalangi ya terhalangi suatu penghalang sehingga dia tidak mampu melakukan amalan kebaikan tadi ya maka berkata Al Imam Abu Hasan Ali ibn Battal Al-Qurtubi qala Imam Mahlab bahwasanya baginya pahala seorang mujahid dan pahala seorang yang melakukan amalan. Ya. Ini perkataan Al-Imam Al-Qurtubi dan Imam Al-Mahlab. Ya. Dan juga berkata ulama yang lain bahwasanya seorang yang tidak mampu tadi karena terhalangi untuk melakukan jihad tadi berkata Al Imam Abu Abdullah Muhammad Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil min al ajri mislu ma a'ta ya lil ghairil li ghairil amil atau lil qawi lamil ya maka berkata Al-Imam Qurtubi tadi dalam kitab tafsirnya maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada orang yang memiliki uzur tadi atau orang yang diberi uzur tadi berupa pahala sama seperti pahala orang yang kuat dalam melakukan amalannya ilqawil amin orang yang mampu yang kuat melakukannya sama pahalanya ya berarti ini mencocoki pendapatnya al-Imam Al-Qurtubi yang lainnya dan juga Imam Mahlad dan berkata sebagian manusia ya sini tidak disebutkan ya ulamanya maksudnya sebagian manusia ini ulama ya Al-adru ma'dzur Bairu muda'af Ya Adapun pahala orang yang diberi uzur ini tidak dilipat gandakan wa yudha'if atau wa yudha'afu Lil'amil amil al mubashir yang dilipat gandakan pahalanya Cuma pahala orang yang melakukannya ya. Orang yang melakukannya secara langsung. Ya. Ini dilipat gandakan pahalanya. Jadi ada pembeda tau lama ini. Sudah azan belum? Belum ya? Ya, maka di sini disebutkan oleh Syaikhul Taimin kenapa dia mempunyai pahala yang sempurna seperti pahalanya orang yang berperang padahal tidak ikut berperang ya padahal mereka cuma niat saja Lian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kawan. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ida marid al abdu atau safara kutibalahu makana ya'malu muqiman sahihan." Ya, rawahu al-Bukhari. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang hamba sakit atau dalam keadaan dia bersafar. Ya, tahu ya bersafar ya? Bepergian. Ya, merantau. ya. kutibalahu maka maka manu mukiman soihan. Orang yang kafir, orang yang sakit tidak seperti orang yang sehat ya. Tidak seperti orang sehat, orang yang mukim yang melakukan amalan ya orang yang sakit misalnya sakit kaki ya tidak bisa berdiri ya orang sehat bisa berdiri ya yang berdiri dengan yang sakit beda ya ya tidak sama tapi di sini Allah Subhanahu wa taala Rasulnya memberikan kemudahan bagi kaum muslimin jika dia sakit dalam keadaan safar dan dalam keadaan safar atau dalam keadaan safar kemudian dia tidak mampu melakukan amalan sini Nabi menyebutkan kutibalahu makana ya'malu muqiman sayhan maka dia akan dicatat akan dicatat baginya sebagaimana dia melakukannya dalam keadaan dia mukim lagi sehat. Ya, subhanallah ya. Ya, kalau dia kebiasaannya ya, biasanya sholat sunnah, Allah dia sakit, tidak mampu lakukannya, maka dicatat baginya amalan agenda. Betul. sudah sepantasnya ya baik kita untuk mempunyai niat ya untuk mempunyai cita-cita untuk mempunyai keinginan untuk banyak-banyak beramal saleh ya walaupun cuma niatnya saja tapi kita tahu keutamannya ya, keutamaan niat ya ya keutamaan niat bahkan ulama menyebutkan ada menyebutkan niat ini niat tersebut itu ya ini lebih gamblang dibandingkan amalannya ya lebih terlihat dibandingkan amalan tadi niat tadi ya kita akan melihatnya nanti suatu saat nanti dia mil mahsyar nanti Allah taala bisawab. Ya, kita akan beringkat di sini. Karena waktu ya, mudah-mudahan dipahami. Jadi disebutkan di sini oleh Syekh Utsaimin permisalan ya. Permisalan ketika seorang cuma memiliki niat saja. Ya, jika manusia ya di antara kebiasaannya seorang manusia tadi memiliki kebiasaan dia sholat berjamaah di dalam masjid ya kebiasaannya sholat berjamaah dalam masjid sudah kebiasaannya dan bahkan kita meyakini apa wajib ya sholat berjamaah di masjid kebiasaannya sholat di masjid suatu hari akan tetapi suatu hari ada yang menghalanginya untuk tidak bisa pergi ke masjid seperti tidur sebutkan Syekh Saimin sakit atau yang semisal dengan yang demikian maka kata Syekh Utsaimin dia akan dituliskan baginya amalan sebagaimana amalan-amalan yang dia kerjakan ya amalan-amalan kebiasaannya yang dia kerjakan ya secara sempurna kata Syekh Utsaimin tanpa pengurangan sedikit pun. Kenapa tadi? Karena di sini apa? Adanya apa tadi? Adanya apa? Sakit, adanya uzur, adanya seterusnya dari naum, tidur dan seterusnya. Ya. Maka saat dia tidak mampu melaksanakannya, melaksanakan kebiasaan tadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatatkan baginya. Karena hadis tadi, "Idza maridal abdu aw safara kutibalahu maka kana ya'maluhu muqiman sahihan." Dan di sini ya, menjadikan dalil ya. Syekh menyebutkan dalilnya dari sini bahwasanya orang atau manusia jika dia mempunyai niat ya kemudian tidak mampu melaksanakannya ya saya menyebutkan yang jadi pertanyaan Apakah dia mendapatkan niat pahalanya saja? Ini yang pertama. Ataukah dia akan mendapatkan niat amalan solehnya juga? Ya. Saya Semin ini membagi dua. Ada niat, ada dia mendapatkan niatnya saja dan juga dia mendapatkan niat dan amal solehnya tadi. Ya. Di sini sebutkan ya amma idza kana laisa min adatihi nah ini ini kesimpulannya ya ada pun kata Syaitan jika amalan tadi bukan termasuk kebiasaannya kebiasaan yang dia melakukannya ya maka dia mendapatkan pahala apa niat saja ya dia akan mendapatkan pahala niat saja. Kenapa? Karena amalan tadi bukan kebiasaannya dia. Ya. Tanpa dan dia tidak atau tanpa mendapatkan amalan atau pahala amalan dari perbuatan tadi. Ya, contohnya tadi tersebutkan salat jamaah tadi ya. Kalau oh, dia kebiasaannya sholat di masjid, kemudian menghalangi suatu udur, maka dia akan mendapatkan pahala sempurna. Tetapi kalau tidak kebiasaannya, biasanya sholat di rumah, bahkan tidak sholat, masa mau disamakan dengan orang yang sholat berjamaah setiap hari? Ya, keenakan ya. Kalau gitu ya, subhanallah, saya <clears throat> Dalilnya, apa dalilnya? Saya ingin bedakannya. Jadi di sini dalilnya disebutkan suatu hari seorang eh, kaum fukara ya. Kaum fukara ini maksudnya para sahabat yang fakir ya, para sahabat yang fakir beliau mengadukan wahai Nabi Allah maksudnya orang-orang yang punya harta mereka telah mendahului kami dalam pahala dalam kenikmatan kenikmatan yang jelas, yang nyata. Maka Nabi pun akhirnya memberikan solusi supaya mendapatkan atau mengejar pahala amalan orang-orang yang memiliki harta tadi. Kenapa? Orang memiliki harta bukan cuma memiliki harta saja ya, tapi dia mensodakohkannya, menginfakkannya, menzakatkannya dan seterusnya dari amal-amal yang tidak bisa orang-orang fakir -orang melakukannya. Dipahami ya? Dipahami. Jadi mengadu nih orang fakir ya, ke Nabi. Kalau gitu kalahlah kami. Maka Nabi SAW memberikan solusi. Nabi SAW berkata, bersabda, maka kalian bertasbih, bertakbir, bertahmid setiap selesai sholat 33 kali. Ya, maka niscaya kalau kalian melakukannya ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalian akan mendapati keutamaan dari keutamaan mereka tadi. Ya, subhanallah senang. Ya, kaum fakir dari senang dapatkan si Tiba-tiba satu hari orang-orang kaya tadi juga mendengar hadis tadi langsung mengamalkan juga. Ya, Langsung mengamalkan. Tidak segan-segan mengamalkan. diamalkan juga. Orang fakir tadi apa? Akhirnya mengadu lagi pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para orang kaya juga mengamalkannya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa kata Nabi? Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Zalika fadlullah yu'tihi man Maka ini adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yuktihi mayyasha yang dia memberikan kepada siapa yang dia kehendaki. Dalilnya apa? Di sini ini dalilnya jadinya. Bahwasanya orang yang bukan kebiasaannya ya, tetapi dia memiliki niat, maka dia akan mendapatkan pahala niatnya tanpa pahala malamnya. Di sini sebutkan kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan fahuwa biniyatihi fahuma fil ajri sawa. Ya. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fahuwa maka dia dengan niatnya tadi ya, niatnya seperti orang kaya tadi ya, maka dia memiliki pahala yang sama ya ajar apa sini sini? Pahala ajarnya apa? Pahala apa namanya tadi? Pahala niatnya. Niatnya, pahala niatnya dia memiliki pahala yang sama, pahala niatnya. Eh kata Syekh Utsaimin, sawaun atau sawain ya, ain sawaun atau sawain. Kita sawaun aja. Sawaun fi ajrin niyah. Ya, maka dia sama di dalam pahala niat saja. Ya. Jadi orang fakir tadi ketika dia meniatkan juga ingin bersedekah sebagaimana sedekahnya orang-orang kaya tadi, maka dia mendapatkan apa? Pahala niatnya saja. Amal-amal adapun amalan fa innahu la yuktabu lahu ajruhu. Maka adapun pahala amalannya maka dia tidak dituliskan baginya amalannya karena apa? Bukan dari kebiasaan tadi. Ya, bukan dari kebiasaannya untuk melakukannya karena apa? Jadi di sini disebutkan bahwasanya simpulannya gimana jadinya? Jika seorang meniatkan ya kemudian tidak mampu melakukannya dan amalan ini merupakan amalan yang dia sering melakukannya, maka dia dapatkan pahala apa? Pahala niat dan pahala amalannya. Ya. Kita ulangi. Jika dia meniatkan ya, kemudian tidak mampu melakukannya karena uzur tadi, dan amalan tadi adalah amalan kebiasaannya, maka dia mendapatkan apa? Pahala, niat dan amalnya ya. Dapatkan kedua-duanya, masya Allah ya. Adapun yang kedua, simpulannya, jika dia ya meniatkan kemudian tidak mampu melakukannya karena uzur akan tetapi bukan dari amalan kebiasaannya maka kata Syekh ini dia mendapatkan pahala apa mendapatkan pahala apa pahala niat saja tanpa pahala amalan ya dipahami ya dipahami kalau paham kita tutup subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik